Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Swt limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, "Man dakhala masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang memasuki masjidku ini Tidak mendatanginya Kecuali karena kebaikan Yang ingin dia pelajari Atau karena ingin mengajarkan kebaikan tersebut Maka dia Seperti seseorang Yang berjihad di jalan Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita Tentang keutamaan menuntut ilmu Dan juga menunjukkan keutamaan menuntut ilmu khususnya di Masjid Rasulullah SAW ini. Bahwasanya orang yang datang ke sini dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, maka kedudukan dia adalah seperti seorang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Materi kita pada sore hari ini adalah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Sebelum saya mulai, saya harapkan pada hadirin sekalian untuk merapat ke depan, agak merapat Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu tentang definisi pengertian para sahabat atau siapakah yang dimaksud dengan sahabat dan kapan seseorang dinamakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i beliau telah memberikan kepada kita definisi yang bagus tentang siapa sahabat Rasulullah SAW. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya seorang sahabat adalah man Nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya dimaksud dengan seorang sahabat atau sahabat Rasulullah SAW adalah setiap orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukminan bihi, kemudian beriman dengan beliau, wa mata Islam dan dia mati dalam keadaan Islam. Agak maju ke depan aja pak. Yang baru datang harap maju ke depan, maju ke depan. Sahabat adalah setiap orang yang bertemu Nabi SAW Beriman dengan beliau Dan meninggal dalam keadaan Islam Meskipun diselangi dengan murtad Menurut pendapat yang lebih asah Yang lebih sahih Beliau mengatakan Man lakian nabiya sallallahu alaihi wasallam Seorang sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Orang yang tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak dikatakan sahabat meskipun dia beriman dengan beliau seperti kita misalnya kita beriman dengan beliau tapi kita tidak dinamakan sahabat jadi para sahabat adalah yang bertemu Nabi SAW Meskipun cuma sebentar Kalau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW Meskipun dia hidup di zaman Nabi SAW dan bertemu dengan sahabatnya beriman dengan beliau maka tidak dinamakan sahabat contohnya adalah misalnya raja Ethiopia yang bernama Ashamah dan memiliki gelar An-Najashi Raja An-Najashi ini beriman dengan Rasulullah SAW dan hidup di zaman Rasulullah SAW. Bahkan dia bertemu dengan sebagian sahabat yang hijrah ke Ethiopia. Bahkan Rasulullah SAW ketika Raja Najasyi ini meninggal, beliau dan juga para sahabat menyolati jenazah Raja Najasyi dengan solat gaib disolatkan di Madinah ini pada tahun 9 Hijriah. Akan tetapi tidak kita katakan bahwasanya Raja Najasyi adalah seorang sahabat. Meskipun dia beriman. Meskipun dia disolati oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dia tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Karena Raja Najasyi tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya Raja Najasyi adalah termasuk tabi'in. Siapa tabi'in? Yaitu orang yang bertemu dengan para sahabat. Bertemu dengan para sahabat, beriman dengan Rasulullah SAW, dan meninggal di atas keislaman. Jadi Raja Najasyi ini termasuk tabi'in dan bukan termasuk sahabat Rasulullah SAW. Karena beliau meskipun beriman, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Mukminan bihi bertemu dengan Nabi SAW dan dia beriman dengan Rasulullah. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat beliau, berbicara dengan beliau, akan tetapi tidak beriman dengan beliau, maka tidak dinamakan sahabat. Tidak dinamakan sahabat meskipun dia bertemu dengan Rasulullah Orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan juga yang lain, mereka melihat Rasul, bertemu dengan Rasulullah sallam, berbicara dengan beliau, akan tetapi tidak beriman dengan Rasulullah sallam, oleh karena itu tidak dinamakan sahabat. Demikian pula orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Seperti Abdullah bin Salul Pemimpinnya orang munafik di Madinah Dia bertemu dengan Rasulullah SAW Solat di belakang beliau Berbicara dengan beliau Akan tetapi dia tidak dinamakan orang yang beriman Tapi dia adalah seorang munafik Orang yang seperti ini Tidak dinamakan sahabat Jadi para sahabat adalah yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan beliau. Wa mata 'alal Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau akan tetapi setelah itu murtad dan meninggal di atas kekafiran, maka ini tidak dinamakan sahabat. Jadi yang dinamakan sahabat adalah yang istiqamah sampai dia meninggal di atas keislaman. Ini yang dinamakan dengan sahabat Rasulullah SAW. Walau takhallalat riddatun fil asah. Meskipun keislaman dia diselangi dengan murtad menurut pendapat yang benar. Maksudnya bagaimana? Seandainya ada seorang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau, kemudian murtad, akan tapi setelah itu kembali kepada keislaman, maka ini pendapat yang benar bahwasanya dia adalah termasuk sahabat meskipun diselangi dengan murtad. Tapi kalau dia akhirnya kembali kepada Islam dan meninggal di atas keislaman, maka dia dinamakan sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian kita mengetahui siapa sahabat Rasul. Bahasanya mereka adalah orang yang bertemu Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal di atas keislaman. Inilah yang dinamakan dengan sahabat Rasulullah SAW. Jumlah mereka sekitar 114 ribu orang. Jumlah mereka sekitar 114 ribu orang. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengadakan haji wada atau melaksanakan haji wada, haji bersama beliau lebih dari 100 ribu orang sahabat. Lebih dari 100 ribu orang sahabat. Dan sahabat yang paling terakhir kali meninggal adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi Ini adalah sahabat yang terakhir kali meninggal dunia Yang beliau meninggal Antara tahun 100 Hijriah Sampai tahun 110 Hijriah Dan dikuburkan di Mekah Ini adalah sahabat Rasulullah SAW Yang pertama kali meninggal dunia Keutamaan-keutamaan para sahabat telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, wal tabauhum bi radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim Allah mengatakan yang artinya dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama minal muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga ansar al-muhajirun ini adalah orang-orang yang meninggalkan daerahnya menuju ke kota Madinah ini. Adapun orang-orang Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut orang-orang Muhajirin yang hijrah kepada mereka. Walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radhaan. Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka Yaitu kaum muhajirin dan ansar Ridha Dan mencintai mereka Dan kenikmatan yang lebih besar yang mana Yang lebih besar daripada Kenikmatan Allah SWT ridha dengan kita semua Dan kita beribadah kepada Allah SWT Setiap hari, siang dan malam Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT bagaimana Allah itu ridha dengan kita, mencintai kita. Dan di, di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya Allah telah ridha dengan para sahabat, kaum muhajirin dan ansar. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya hanya satu, kita mengikuti kaum muhajirin dan ansar. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat ini, "Walladzina tabauhum bi ihsan." dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti kaum muhajirin dan ansar. Mengikuti para sahabat Nabi SAW. Maka kita akan mendapatkan rida Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjanjikan di dalam ayat ini bagi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ini adalah keberuntungan kesuksesan yang sangat besar. Ini ayat yang pertama. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra' liyaghidha al kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima yang artinya Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u 'alal kuffar yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum Saling menyayangi di antara mereka. Tarahum rukka'an sujadan. Kamu melihat mereka yaitu para sahabat Nabi sallallahu dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku' dan sujud untuk mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhanya. Ini adalah tazkiyah pujian Allah SWT terhadap keikhlasan para sahabat. Bahasa mereka melakukan rukuk dan sujud dan ibadah kepada Allah adalah untuk mencari fadlam minallahi wa ridwana. Untuk mencari anugerah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud ciri-ciri mereka ada di dalam wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dan yang dimaksud di sini adalah cerahnya wajah-wajah mereka, bersinarnya wajah-wajah mereka dan bukan yang dimaksud bekas hitam yang ada di dahi kita karena bekas sujud. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Fi wujuhim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah yang demikian itu adalah permisalan mereka di dalam Taurat wa mathaluhum fil Injil dan juga permisalan mereka di dalam Injil. Jadi sifat-sifat para sahabat yang tadi disebutkan itu ada di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan ampunan wa ajran azima dan juga pahala yang besar. Ini adalah janji Allah bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan kepada mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Dan juga ayat-ayat yang lain banyak. Kita cukupkan dengan dua ayat tadi di atas. Dari hadis-hadis Nabi SAW di antaranya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, An-nujumu amanatun lis-sama' Fa'idha dahabatin nujum Atas sama'a ma tu'ad Kata beliau SAW Bintang-bintang adalah penjaga bagi langit Maka apabila bintang-bintang tersebut hilang pergi akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan aku kata beliau sallallahu adalah penjaga bagi para sahabatku apabila para sahabat para sahabat sahabatku pergi, apabila aku pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Kata beliau, aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Artinya apa? Sepeninggal Rasulullah SAW akan terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati dan para sahabatku adalah penjaga-penjaga bagi umatku fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun apabila para sahabatku sudah pergi sudah meninggal sudah tidak ada di dunia maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka akan terjadi fitnah banyak bermunculan aliran-aliran sesat pemikiran-pemikirannya sesat kapan itu ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka sudah meninggal ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat bahwasanya mereka adalah amanatun li ummati Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah penjaga-penjaga terhadap umat-umat terhadap umat Rasulullah SAW Artinya selama mereka masih ada di antara kaum muslimin, maka kaum muslimin insya Allah masih terjaga. Tapi ketika para sahabat radhiyallahu anhum sudah meninggal, sudah meninggal dunia dan tidak ada di tengah-tengah para sahabat, maka akan datang fitnah yang besar kepada umat ini di antaranya adalah bermunculannya aliran-aliran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat dan lain-lain. Dan memang benar aliran-aliran yang sesat seperti Qadariyah, Jahmiyah, Al-Khawarij, Syiah dan juga yang lain-lain ini baru muncul dan banyak bermunculan ketika para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka sudah ada sudah tidak ada di dunia. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan para sahabat adalah hadis Abdullah bin Mas'ud Ketika Rasulullah SAW mengatakan Khairun nasi qarni Sebaik-baik manusia Adalah orang yang hidup di zamanku Orang yang hidup di abadku Ini menunjukkan bahwasanya Manusia yang paling baik Di dunia ini Setelah para ambiya dan juga para rasul Adalah para sahabat Rasulullah SAW Baik dari amalannya baik juga dalam segi ilmunya, baik juga dalam segi keikhlasannya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan khairu ummati al-qarnul ladina buithu fihim. Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang hidup di zaman ketika aku diutus, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ini adalah keterangan langsung dan rekomendasi langsung, tasgih langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling baik. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Beliau SAW mengatakan Janganlah kalian mencela para sahabatku Karena sesungguhnya seandainya ada di antara mereka Yaitu para sahabat Rasulullah SAW Ada salah seorang di antara mereka Atau seandainya ada salah seorang di antara kalian Yang berinfak dengan emas Sebanyak gunung Uhud niscaya pahalanya tidak akan menyamai satu mut yang diinfakkan oleh seorang sahabat. Bahkan tidak menyamai setengah dari satu mut. Satu mut itu adalah seperti ini. Ukuran seorang yang sedang, tidak terlalu besar dan, juga tidak terlalu kecil. Ini adalah satu mut. Seandainya ada salah seorang di antara kita menginfakkan emas sebanyak satu gunung Uhud maka tidak akan pahalanya tidak akan sejajar, tidak akan sepadan dengan pahala yang diinfakkan oleh seorang sahabat meskipun hanya berinfak dengan satu mut emas. Bahkan kata beliau SAW, wala nasifahu. Tidak akan sepadan dengan separuh dari satu mut. Ini adalah perbandingan yang jauh dan menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Kenapa bisa demikian? karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berinfak mereka berinfak dengan ikhlas. Dari sini kita kalah. Para sahabat radhiyallahu anhum meskipun mereka berinfak dengan harta yang sedikit akan tapi mereka hati mereka penuh dengan keikhlasan. Tidak mengharapkan dari uang yang dia infakkan sesuatu pun dari pujian manusia tapi mereka menginfakkan harta mereka yang sedikit hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kenapa mereka lebih besar pahalanya dibandingkan kita? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka berinfak dan mereka sangat butuh dengan uang yang mereka infakkan. Mereka punya uang yang sedikit, harta yang sedikit, tapi mereka infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sangat butuh dengan uang tersebut. Kalau kita atau di antara kita maka dia menginfakkan hartanya dan dia tidak butuh dengan harta tersebut. Artinya harta kita sudah cukup. Sedangkan harta yang kita infakkan adalah harta yang kita tidak butuhkan. Adapun para sahabat, mereka menginfakkan harta dan dia sangat butuh dengan harta tersebut. Oleh karena itu tidak heran apabila para sahabat Nabi SAW infak mereka yang sedikit itu pahalanya jauh lebih besar daripada infak besar yang kita infakan. Ini adalah sebagian besar atau sebagian dari keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga di dalam ayat-ayat Allah SWT. Dan para ulama berijma bersepakat bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan para sahabat meskipun mereka memiliki kesamaan bahwasanya mereka adalah sahabat Rasulullah SAW bukan berarti mereka memiliki satu derajat yang sama. Para sahabat radhiyallahu anhum derajat mereka berbeda-beda. Sebagian lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil al wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min ladzina anfaqu min ba'di min ba'du wa qatalu." Wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengatakan, tidak sama di antara kalian yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berinfak sebelum Hudaybiyah dan juga berperang sebelum Hudaybiyah. Mereka a'zamu darajah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada daripada sahabat yang mereka berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah dan juga berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Allah mengatakan ulaika a'zamu darajah mereka yaitu para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah itu lebih tinggi derajatnya daripada para sahabat yang infak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada perbedaan derajat di antara para sahabat Rasulullah SAW. Tapi masing-masing di antara mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wa kullau wa'adallahu husna dan masing-masing di antara mereka Allah janjikan dengan surga wallahu bima ta'maluna ta khabir dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian lakukan Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar mengatakan kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin Summa Umar Ibn Khattab Summa Uthman Ibn Affan Abdullah bin Umar mengatakan Dahulu kami Di zaman Nabi SAW Membandingkan di antara manusia Maka kami Mengedepankan Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Uthman Di dalam sebuah riwayat yang lain Kunna naqul Wa Rasulullah SAW Hai afdhalu ummatin Nabi SAW Abu Bakar Thumma Umar Thumma Uthman Di dalam riwayat yang lain Beliau mengatakan kami dulu berkata Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan masih hidup bahwasanya sebaik-baik umat Nabi SAW adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Uthman Kapan ini diucapkan? Ketika Rasulullah SAW masih hidup Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Fasami'ahu Rasulullah SAW dalik Fala yungkirhu Maka Rasulullah SAW mendengar ucapan kita ini bahwasanya kita mengatakan Abu Bakar yang paling afdal, yang paling utama, kemudian Umar, kemudian Uthman, ini didengar oleh Rasulullah SAW, fala yungkiruhu, maka Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat, meskipun mereka satu bahwasanya mereka adalah sahabat Rasul akan tetapi mereka bertingkat-tingkat derajatnya. Ada di antara mereka yang masuk Islam terlambat, artinya termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam. Akan tetapi Allah berikan kelebihan dia dengan hafalan hadis yang banyak. Seperti Abu Hurairah misalnya. Beliau bukan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan beliau adalah termasuk orang yang terakhir-terakhir masuk Islam. Akan tapi Allah berikan dia kelebihan menghafal banyak hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak hadisnya daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Dan diantara sebabnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abu Hurairah dulu memang mengkhususkan diri untuk melazimi Rasulullah SAW. Beliau adalah termasuk ahlu sufah yang tinggal di masjid Rasulullah SAW, sehingga beliau sering, sering menghadiri majelis Rasul, sering mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian sebab yang lain adalah karena Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk Abu Hurairah. Didoakan apa? Didoakan supaya beliau menghafal banyak hadis-hadis Rasulullah SAW Didoakan supaya Hadis yang dia dengar Itu tidak dia lupakan Oleh karena itu tidak heran Apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu meskipun dia termasuk orang yang terakhir-terakhir masuk Islam akan tapi dia memiliki hadis-hadis yang banyak. Demikian pula ada di antara mereka yang terakhir-terakhir masuk Islam akan tapi memiliki kelebihan yaitu sebagai seorang penulis wahyu. Sebagai seorang penulis wahyu, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau baru masuk Islam setahun sebelum terjadinya Fathu Mekah. Dibukanya kota Mekah. Akan tetapi dia mendapatkan keutamaan yaitu sebagai penulis salah satu dari penulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para sahabat yang dia bukan penulis wahyu dan bukan orang yang banyak hadisnya akan tetapi dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah penduduk surga seperti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah wa Umaru fil jannah Abu Bakar di surga dan Umar di surga ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka bukan sebagai seorang penulis wahyu dan bukan orang yang banyak hadisnya dari Rasulullah SAW. Artinya yang banyak memberikan hadis kepada orang lain. Jadi para sahabat radhiallahu anhum mereka adalah para sahabat Nabi akan tapi mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiallahu anhum adalah orang yang nomor satu Di antara umat Islam ini Baik dari segi ilmunya Amalnya Infaknya Akhlaknya dakwahnya, kecintaannya kepada Rasul dan juga yang lain. Kita sebutkan beberapa, beberapa contoh di antaranya dari segi ilmu. Contoh yang menunjukkan permisalan yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang yang nomor satu dalam masalah ilmu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis Rasulullah SAW sehingga di dalam beberapa hadis yang banyak mereka menceritakan bahwasanya kami ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW tiba-tiba datang demikian ketika kami sedang duduk tiba-tiba datang de datang demikian dan seterusnya. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kunna bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang asing yang hitam pekat rambutnya dan putih bersih pakaiannya. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat bersemangat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahasa mereka bertanya di dalam perkara-perkara di dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertanya tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan juga dilarang oleh Allah Swt. Seperti misalnya ada di antara mereka yang bertanya, Ya Rasulullah, ayu dambin a'zama indallah. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Swt. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang dosa apa yang paling besar. Kemudian beliau SAW mengatakan Anta ja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqak Engkau menjadikan bagi Allah sekutu Sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu Kemudian bertanya lagi Ya Rasulullah Thumma ayu Ya Rasulullah apa lagi Kemudian beliau mengatakan Antaktula waladak Khasyata ayyakulama'ak Engkau membunuh anakmu Karena kamu takut bahwasanya anakmu akan makan bersamamu. Kemudian bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Antuzania halilata jarika." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar. Dan ada di antara mereka yang bertanya tentang amalan yang paling afdal. Di antaranya adalah pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sohbati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Beliau mengatakan, "Ummuk." Dia adalah ibumu. Thumma Kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Ummuk," ibumu. Thumma Kemudian siapa ya Rasulullah? beliau mengatakan ibumu, summaman, kemudian siapa, baru setelah itu beliau mengatakan bapakmu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukum berjudi dan juga minuman keras. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal-hilal. Yas'alunaka anis syahril haram, kitalin fih. Mereka bertanya tentang hukum berperang di bulan haram dan seterusnya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah nomor satu di dalam masalah menuntut ilmu. Menghadiri majelis-majelis Rasulullah SAW dan juga bertanya kepada beliau di dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Nah ini harus kita tiru. Kita bertanya kepada orang yang kita anggap dia tahu tentang agama, tentang perkara-perkara yang tidak kita tahu. Di dalam masalah amal Para sahabat radhiyallahu anhum Mereka juga nomor satu Dan berada Di garis paling depan Dalam, dalam masalah mengamalkan ilmu mereka Apabila mereka mendengar Satu ayat Atau satu hadis Maka mereka amalkan Sampai mereka meninggal dunia Entah itu perkara yang wajib Maupun eh, entah itu perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah apabila sudah mereka dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau hadis-hadis Rasulullah SAW maka mereka mengamalkan ayat dan juga hadis tersebut sampai mereka meninggal dunia Abu Abdurrahman As-Sulami beliau mengatakan haddatsana man kana yuqri'una min ashabi Rasulillah SAW, alaihi wasallam annahum kanu idza ta'allamu min Rasulullah SAW asra ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mereka apabila mempelajari sepuluh ayat dari Rasulullah SAW mereka tidak melewati 10 ayat ini sampai mempelajari apa yang ada di dalamnya berupa ilmu dan amal mempelajari isinya memahami maknanya dan juga mengamalkannya setelah mereka memahami dan mengamalkan baru mereka mencari 10 ayat yang lain qalu fata'allamna fata'allamnal ilma wal amala jami'an maka kami mempelajari ilmu dan juga amalnya semuanya. Ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau dan juga Fatimah istrinya pernah diajari oleh Rasulullah SAW sebuah zikir yang dibaca sebelum seseorang tidur. Yaitu apa? Membaca takbir 34 kali membaca tasbih 34 kali kemudian membaca tahmid 33 kali membaca Allahu Akbar 34 kemudian membaca tasbih yaitu subhanallah 34 kali kemudian membaca tahmid yaitu alhamdulillah 33 kali ini pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiallahu anha ketika keduanya pernah meminta kepada Rasulullah SAW seorang pelayan, seorang pembantu. Kemudian beliau mengajarkan zikir ini dan beliau mengatakan bahwasanya ini lebih baik daripada seorang pembantu. Hadis ini diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai beliau meninggal. Setiap malam ketika beliau mau tidur senantiasa beliau amalkan. Padahal hukumnya sunnah. Bukan sesuatu yang yang wajib Tapi beliau amalkan sampai beliau meninggal Beliau mengatakan Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabiyya SAW Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini Sampai semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini Semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Ada yang bertanya kepada beliau Wala laylatas siffin Apakah engkau tidak meninggalkan zikir ini Sampai di malam siffin Malam siffin Ini adalah malam terjadinya perang besar Antara Ali bin Abi Thalib Dengan penduduk Syam Ketika malam hari sebelum terjadinya perang Besok Ditanya beliau apakah engkau tidak meninggalkan zikir ini ketika malam siffin Beliau mengatakan Wala laylatas siffin. Iya saya tidak meninggalkan zikir ini sampai ketika malam sifin. Artinya dalam keadaan genting seperti itu. Dalam keadaan perang besar. Yang kemungkinan seseorang sudah lupa dengan perkara-perkara yang sunnah. Akan tapi karena beliau pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan hadis ini sampai dalam keadaan seperti itu. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya mereka apabila mendengar hadis Rasulullah SAW Mereka tidak meninggalkan begitu saja Akan tapi mereka amalkan Contoh yang lain adalah Ummu Habibah Istri Rasulullah SAW Yang meriwayatkan hadis tentang Salat rawatib Salat rawatib Yang jumlahnya 12 rakaat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah sholat isya' jumlahnya ada 12 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salla itsnatai asrata raka'ah fi yaumin wa lailah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat setiap hari dan juga malamnya, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ummu Habibah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Fama taraktuhun mundu sami'tuhun min Rasulillah SAW." Aku tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu Anum, meskipun ini adalah perkara yang sunnah tidak wajib Tapi karena mereka pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW Mereka amalkan hadis ini Jadi para sahabat radhiyallahu anhum Mereka adalah orang-orang Nomor satu Baik dalam masalah ilmu Maupun di dalam masalah Mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan Termasuk di antaranya Mereka nomor satu di dalam masalah berinfak menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah SWT Meskipun mereka adalah orang yang miskin di antaranya Akan tapi kalau ada perintah untuk berinfak Mereka mengeluarkan uang semampunya Ketika Rasulullah SAW Mengajak para sahabat Untuk mengikuti perang tabuk Yang terjadi pada tahun 9 Hijriah Beliau memerintahkan para sahabat untuk berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada di antara mereka yang menginfakkan korma yang bagus. Ada di antara mereka yang tidak punya kecuali korma yang jelek mereka infakkan. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menginfakkan semua hartanya. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu boleh menginfakkan separuh dari harta yang dia miliki. Namun ternyata infak dan harta yang mereka kumpulkan belum mencukupi kebutuhan pasukan saat itu. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bisa membekali dan menyiapkan bekal bagi pasukan ini, maka dia akan diampuni. Sampai akhirnya Uthman bin Affan beliau menginfakkan harta yang banyak saat itu. Beliau menginfakkan 940 ekor ontah 940 ekor ekor unta, hampir 1000. Kemudian ditambah 60 ekor kuda untuk perang. Kemudian ditambah lagi 1000 dinar. 940 ekor unta, 60 ekor kuda dan 1000 dinar. Yang kalau dijumlah di zaman kita sekarang ini kurang lebih 60 miliar. Yang kalau dijumlah di zaman kita sekarang ini kurang lebih 60 miliar rupiah. Siapa yang berinfak? Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Uthman bin Affan menginfakkan dengan harta sebanyak itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ketika Uthman menginfakkan harta sebanyak itu, beliau mengatakan ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yom. Tidak akan memudar itu Uthman apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Ini menunjukkan bahasanya para sahabat adalah anum dengan berbagai tingkat ekonomi mereka, mereka adalah orang yang nomor satu di dalam masalah infak di jalan Allah swt. belum keikhlasan yang mereka miliki. Mereka lah para sahabat Rasulullah SAW dan mereka adalah umat yang paling baik, khairun nas, baik-baik manusia dan tidak mungkin umat di akhir ini bisa baik kecuali dengan apa yang membuat baik para sahabat radhiyallahu anhum. Al Imam Malik rahimahullah mengatakan, "La yasluha akhiru hadil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha." Beliau mengatakan, tidak akan baik umat di akhir zaman ini yaitu umat Islam di akhir ini kecuali dengan apa? Kecuali dengan sesuatu yang baik awalnya atau sesuatu yang membuat baik awalnya. Ini menunjukkan tentang perintah bagi kita umat Islam untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin meneladani seseorang, maka kewajiban kita adalah meneladani para sahabat radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar beliau mengatakan mangkana minkum mustannan falyastanna biman qatmat Barang siapa di antara kalian yang ingin meniru ingin meneladani seseorang maka hendaklah dia meniru orang yang sudah meninggal Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanu khaira hadil ummah mereka adalah sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban. Hati mereka paling bersih. Wa a'maqaha ilman. Dan ilmu mereka paling dalam. Wa aqallat aqallaha takallufan. Dan mereka adalah orang yang paling jauh dari takalluf. Takalluf artinya adalah membebani diri di luar kemampuannya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang yang sederhana di dalam agama mereka Apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan mereka kerjakan Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Mereka tinggalkan Ini adalah cara para sahabat Rasulullah SAW Fattashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim Beliau mengatakan Maka hendaklah kalian Menyerupai mereka Di dalam akhlak-akhlak mereka dan juga jalan-jalan mereka. Fa innahum 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka yaitu para sahabat Nabi Sallam berada di atas petunjuk yang lurus. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah kalau kita ingin mencari teladan dan mencari contoh dan ingin selamat dunia dan akhirat kita Tidak ada jalan lain Kecuali dengan meniru dan meladani para sahabat Nabi SAW Dan di akhir pertemuan ini Saya menyebutkan sebuah hadis Yang sangat penting Yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW Tentang perpecahan umat Bahasanya beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya ya Rasulullah, siapakah satu golongan ini? Siapakah satu golongan ini? Maka beliau SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan ini adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga di atas jalan para sahabatku. Satu golongan ini adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga berada di atas jalan para sahabatku. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita ingin selamat dari aliran-aliran yang sesat, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, maka kita berpegang teguh dengan jalan para sahabat Rasulullah SAW. Kita tiru apa yang mereka kerjakan dan kita berhenti dari apa-apa yang mereka berhenti darinya. Kalau sesuatu amalan diamalkan oleh para sahabat kita kerjakan. Tapi kalau sebuah amalan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka hendaklah kita tinggalkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa meniru mereka baik dalam segi akidah dalam segi ibadah maupun akhlak-akhlak mereka dan bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan yang belum punya kertas bisa ambil di depan Eh, taib kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang mau tanya langsung bisa tanya langsung setelah kajian ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.